بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومواله بسم الله الرحمن الرحيم كذبت ثمود رسولها صالحا بتغواها رسولها كذبت ثمود رسولها كذبت ثمود رسولها صالحا رسولها كذبت ثمود رسولها. salihan badal kadzabat thamud rasulaha salihan bidawwaha bisababi tughyaniha idzin ba'atha asra'a ashqaha wa ismuhu gudar gudar wa ismuhu gudar ila aqrin naqah biridahum wa qala lahum rasulullah salihun naqatallahi ay darwaha daruha أي ذروها وسقياها أي شربها في يومها وكان لها يوم ولهم يوم فكذبوه بقوله, قوله ذلك عن الله المرتب عليه نزول العذاب بهم إن خالفوه فعقروها قتلوها ليسلم لهم ليسلم لهم ماء شربها شربها ماء شربها فدمدم أدبق عليهم ربهم العذاب بذنبهم فسواها أي الدمدمة عليهم أي عمهم بها فلم يفلت, ولم يفلت منهم أحدا ولا بالواو والفاء يخاف تعالى أكباها تبعتها Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kemarin diterangkan qad aflaha man zakkaha. Beruntunglah orang yang membersihkan jiwanya daripada dosa. Wa qad khaba man dasaha dan rugi menjadi rugi orang yang menyelipkan yang mengotori jiwanya dengan perbuatan maksiat. Kemudian dikasih contoh. Jiwa-jiwa yang kotor itu seperti kaum Samud dan jiwa-jiwa yang baik itu seperti Nabi Soleh. Dikasih contoh. Kadzabat Samudu mendustakan kaum Samud Rasulah rasulnya kaum Samud yang rasul diutus oleh Allah yaitu Nabi Soleh Kadzabat bi taghwaha bisababi tughyaniha karena sebab melampaui batas kesalahan daripada kaum Samud tadi itu. Kaum Samud ini orangnya cerdas-cerdas. Sampai dikatakan wa samudal ladzina jabus sakhra bilwat. Rumahnya kaum Samud tadi itu bukan seperti kita bangun ngambil tanah dibakar jadikan batu bata atau misalnya dipecah-pecah batu tadi itu untuk dicor enggak jadi langsung batu gede dikerowoi dibuat rumah dengan alat bukan seperti sekarang ini kalau sekarang pakai mesin ini dengan alatnya sendiri bagaimana mereka keahliannya sampai sekarang masih ada itu Sisa-sisa bangunan seperti istana pun daripada gunung Arab itu uh, dari batu ya. Itu gunung dikeroyok jadi istana. Jadi, luar biasa ya kepandaiannya mereka dari itu. wasabu sabudal ladina jabu sakhra bil Kaum Samud tadi ini menolak kenabian daripada Nabi Allah Soleh kalau memang itu nabi beneran, keluarkan itu onta dari batu. Maka keluar onta gede sama anaknya sekali dari batu. Jadi mukjizat terbesar Nabi Allah Saleh itu. Ah. Kemudian diatur di situ oleh Allah ada hari-hari tertentu jadi kaum Samud tadi itu bisa mengambil air dari sumbernya di hari tertentu dan lainnya diberikan kepada si unta tadi ini. unta ini kalau minum banyak luar biasa. Unta mukjizat memang bukan lahir dari rahim unta ini. Dia itu kalau minum banyak sekali. Cuma di hari minumnya unta ini dilarang kaum tamu untuk minum, untuk ngambil airnya. Jadi harus nyimpen untuk esok harinya. Hah? Harus nyimpen untuk esok harinya. Dan si onta tadi itu bisa memberikan air susu kepada seluruh kaum di situ. Cuma kaum ini, kaum Samud ini rupanya tidak menghargai mujizat ini. Mereka berencana untuk membunuh daripada si unta mukjizat ini. Kadzabat Tsamudu bitaghwaha mendustakan kaum Tsamud dengan melampaui batas kesalahannya. Idim ba'atha ketika bergegas gitu, Segera Ashqaha yang paling celakanya kaum Samud, paling jeleknya orang. Jadi memang mereka sudah sepakat seneng kalau unta itu dibunuh. Enak itu Masa kita manusia minum air nunggu unta. Padahal mereka nuntut Nabi Soleh kalau inti Nabi beneran keluarkan unta. Mereka merestui untuk itu. Cuma tidak ada yang berani. Yang berani yang asko ini, yang berani yang paling celaka. Orang yang paling jelek di kaum itu hatinya nih khaba Namanya adalah nama orang tadi itu namanya Hura uh, Huda Gudar bin Salif. Gudar bin Salif dikatakan orang terjelek daripada umat-umat yang dahulu Gudar bin Salif. Karena Allah menyatakan asyqaha. Rasulullah pernah berkata kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, "Atadri man ashqal awwalin?" Tahukah kamu wahai Ali, orang yang paling celaka daripada umat-umat yang dahulu? Qultu Allah wa Rasul alam kata Sayyidina Ali, Allah dan Rasulnya yang tahu. Qala akhirun naqah, yaitu yang menyembelih ontanya Nabi Saleh. Qala atadri man ashqal akhirin? Tahukah kamu Ali siapa orang paling celaka daripada orang akhir maksudnya daripada umat Muhammad? untuk Allah wa Rasul alam. Allah dan Rasulnya yang Maha tahu. Qala qatiluk yang membunuh kamu. Karena itu asqa umat Muhammad Abdurrahman bin Muljam. Hah? Asqa umam as-salifah adalah uh, siapa? Gudar. Uh, Gudar bin Salif idin ba'atha ashqaha wa ismu gudar ila agrin naga gudar ini orangnya bukan gagah berani enggak dikatakan gudar ini orangnya pendek kemudian warnanya biru campur kuning ke merah-merahan merah ke kuning-kuningan gitu jadi welek nama niki wengi. Ya. Zahir batin iki elek wong. Faqala lahum maka berkata Nabi Soleh Faqala lahum Rasulullah maka berkata kepada mereka kaum Zamud Rasulullah Rasulullah yaitu Nabi Soleh Nabi Soleh rupanya sudah mengetahui bisa bisik daripada mereka untuk menghabisi daripada onta dari itu maka berkata Nabi Soleh memperingatkan kepada mereka, Naqatallahi yusuqiyaha. Ya naqatallah, maf'ul bih, ay daru an naqat, naqatallah. Tinggalkan itu onta mukjizat dari Allah itu wasukiyah dan minumnya dia. Jangan ikut campur kamu. Jangan diganggu. Dia tidak pernah mengganggu kamu. Hah? Tinggalkan Daru Nah kata Allah ay daru akroha Jangan sampai kamu itu menyembelih Onta, onta mukjizat dari Allah Dan minumnya dia hmm? Fakadzabuhu Jadi mereka tidak boleh masih minum Ngambil minuman tadi itu Untuk dia atau untuk binatang piaraannya dia Kecuali Faham ya Di hari selain hari nakoh tadi itu, hari onta mujizat tadi itu. Pegel mereka tadi itu. Alopo. Gitu. Lah, dulu dia minta itu. Fakadzabuhu terus dia enggak mau membohongkan itu semuanya padahal Nabi Allah Soleh menyatakan Fakadzabuhu mendustakan itu kaumnya hu kepada Nabi Soleh anillah daripada kabar dari Allah yang akibatnya kalau dia melanggar al muratib alai nuzul al-adzab bihim in khalafu akan menghasilkan adab kepada mereka kalau mereka itu menentang itu perintah. Ojo lo, ojo diganggu. Minumnya atau ontanya ojo ojo diganggu, awas. Turun adab nantinya. Tambah menjadi jadi mereka. Fa'aqaruha disembelih oleh kaum Samud tadi itu, nakat Allah tadi itu. Dimatikan HP-nya. Disembelih. Qataluha. Liyasallam alaih lahum ma'syur biha. Supaya diserahkan kepada mereka atau supaya selamat bagi mereka minuman air daripada ontah tadi itu. Wis, tak mengganggu. Dianggap mengganggu unta tadi itu. Allah Soleh ketika sudah dibunuh jadi itu dibunuh onta tadi itu menjerit-jerit onta tadi itu ibunya asalnya dibunuh orangnya kan bukan orang besar itu jadi mereka untuk menyembelih tadi itu akhirnya kakinya dulu digasak jatuh itu unta kemudian disembelih anaknya melihat ibunya begitu lari sampai lari ke gunung sambil menjerit-jerit itu anak akhirnya diangkat anak tadi itu anak onta tadi itu ke langit gitu ya menghilang diangkat ke langit nah, di situ Nabi Allah Soleh memperingatkan Syuf sebelum turun adab akan terjadi tanda-tanda adab waktu itu hari Rebu pembunuhannya hari pertama wajah akan menguning wajah kamu akan menguning Hah? hari kedua itu hari Rebu menguning sudah wajahnya kalau itu kalau nggak salah itu hari Selasa pembunuhannya. Hari pertama setelah pembunuhan tadi itu wajah akan menguning. Hah? Kemudian pagi menguning bener. Hari kedua hari Kamis berarti wajah akan menjadi merah. Tambah ketakutan mereka. Merah temenan wajah mereka. Hari ketiga wajah akan menjadi hitam. Hari keempat janji Allah akan datang. Janji Allah akan datang. Setelah hari keempat hari Sabtu, maka datanglah janji Allah fadamdama alaihim rabbuhum bidambihim fasawwaha. Fadamdama faatbaqa maka ditutup oleh Allah SWT kepada mereka ha? kepada atas mereka rabbuhum Tuhan mereka al adab, adab. Hmm? maka dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala mereka semuanya digoncang itu. Hmm? Bidambihim karena sebab dosa mereka. Dosa mereka. Jadi dam-dama itu ditumpuk gitu. Tumpuk. Ada manusia dikubur itu itu dikatakan damdama alaihil qabr. Hah? Dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fasawwaha, fasawwa damdama Maka Allah membuat rata, bukan hanya satu kampung, dua kampung, rata satu kota hancur semuanya. Tidak pakai dihujani bom lagi. Dihancurkan dalam waktu yang sangat singkat ammahum biha. Falam yuflid minhum ahada, tidak menyisakan satu pun orang di antara mereka nggak ada yang lepas daripada sasaran adab. Wala yakhafu adam boleh baca wala boleh dibaca fala. Dan tidaklah takut Allah taala ukbaha tabi'ataha tabi akibat daripada itu damdama atau adab. Ada yang menyatakan wala yakhafu domirnya kepada Rasulullah, Rasulullah dan tidaklah takut Rasul Allah terhadap akibat adab tadi itu karena Rasul adalah maksum. Ada lagi menyatakan wala yakhafu di sini agir dan tidaklah khawatir yang membunuh tadi itu onta tidak takut yang membunuh onta tadi itu akibat akibatnya akibat adab tadi itu beneran datang akhirnya adab Saking beraninya, tidak khawatir sama sekali. Bintang habar daripada Nabi Soleh alaihissalam. Nah, jadi eh, cerita Nabi Soleh ini menggambarkan bagaimana pengkhianatan kaumnya dan Nabi Soleh ini eh, Nabi dari negeri Arab ya dari orang Arab turunan Arab. Nabi dari turunan Arab itu ada empat. Nabi Soleh, kemudian Nabi Hud, kemudian ketika Nabi Shu'aib dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang lainnya dari kaum kebanyakan dari Israel Kemudian ada dari kaum-kaum yang bukan dari Israel. Yang dari yang pasti dari Arab empat. Yang pasti dari Arab empat itu. Ada yang perlu ditanyakan? Diga, eh, la, Nabi Soleh dan bersama orang beriman. Ada yang beriman. Yang dihancurkan di sini empat ribu orang ini. Arba'atu alaf dikatakan ada di sini. Nah, ada yang beriman. Ya. Eh, ada faedah daripada ayat ini wasyamsi wadduhaha barang siapa yang membaca dia merasa panas ya. Sekarang ini kan musim panas ya. Sampai 31 32 derajat. Uh, barang siapa yang baca wasyamsi wadduhaha 7 kali. Kemudian terakhirnya itu fala khafu ubbaha diulangi 7 kali. Jadi bacanya ayatnya suratnya ini 7 kali. Ketika sampai wala khafu ubbaha diulangi 7 kali syamsi wa duhaha wal qamari idza tala sampai seterusnya akhirnya la yakhafu uqbaha wa la yakhafu baha wa la yakhafu uqbaha wa la yakhafu baha wa la yakhafu uqbaha wa la yakhafu baha wa la yakhafu uqbaha ulang lagi terakhirnya wa la yakhafu uqbaha wa la yakhafu uqbaha tujuh kali itu nafa minal har katanya itu akan bermanfaat bagi orang yang merasa kepanasan jadi ada AC tuh batinnya Enggak terlalu panas ya kalau inti hadir hol wa illa waktu kerja terlalu panas baca itu biar enggak enggak terlalu payah. Ada yang lain? Ada faedah atau ada yang perlu dibahas? Ada? Oke itu. keturunan dari Nabi Ismail dan Nabi Ismail sendiri bukan orang Arab. Gimana? Iya. Jadi ada Arab itu ada Arab e, istilahnya Arab yang asli, ada musta'rib. Musta'ribah itu ada Arab yang e, dimasukkan dalam Arab karena dalam lingkungan Arab Nabi Muhammad itu Arab yang musta'ribah. Arab yang musta'ribah karena eh, Nabi Ismail bukan Arab. Cuma Nabi Ismail hidup di kalangan Arab dan kawin dengan orang Arab dan sudah dinyatakan Arab. Arab musta'ribah. Ya. Ya. Jadi kita Arabnya Arab musta'ribah. Bukan Arab suku Arab tapi musta'ribah. Hmm ke itu Mana itu? Eh? Miknya itu jangan diiktikafkan muka ente. Ayah. Mau tanya kembali. Ya terus terus. Kepada ayat yang pertama saja. Itu dikatakan wal ardi wa ma Artinya kan membentangkan. Kan kata membentangkan biasanya kan mendatarkan, sedangkan bumi itu bulat. Kenapa Allah mengatakan membentangkan? Iya, jadi kenapa kok bumi dikatakan sutihat? Ya, ada lagi furishat. Hah? Ada tohaha. Nabi itu kok dinyatakan dibentangkan. Dibentangkan kan berarti lurus. Padahal Nabi eh, Nabi bumi. Ya dibentangkan itu berarti lurus. Padahal bumi itu katanya bulat. Nah, Sebetulnya bukan bulat bumi itu, globe. Seperti kuro. Hah? Apa? Oval. Enggak, enggak. Artinya seperti kuro. Artinya bukan bulat. Bulat itu masih lempengan kecil namanya bulat piring dikatakan bulat itu. Tapi e, seperti bal itu itu namanya kuro. Nah, Allah menyebutkan yukawirul lail 'alan nahar wa yakun nahar 'alal alalal kawara yukawir itu daripada kuroh karena itu sebagian tafsir menyatakan yukawir itu ay ja'alal ja'alallahul arda kuratan Allah menjadikan bumi itu seperti bola gitu malam hari siang hari itu silih berganti silih berganti itu berarti begini eh, ini malam ini siang selesai datang malam, ini siang selesai datang malam, ini siang ini kau warayu kau biru dari kuroh. Ah, bentuknya bulat, cuma nggak ada satu orang pun yang merasa bahwa dirinya tadi itu mau jatuh. Ini berangkat kemana bumi tadi itu, walaupun itu bulat, sejauh apapun kelihatan seperti datar. Karena itu Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan bagi kamu itu seperti datar. Tapi pada aslinya bumi tadi itu seperti kuro. Jadi sebetulnya eh, kita lebih tepat kalau ada di eh, kitab Injil itu bulat begitu saja lah. Bulat itu eh, piring juga bulat kan, tapi trepes gitu. Talam juga bulat tapi trepes. Tapi kalau kita tidak menyatakan bulat bumi tadi itu tapi apa globe apa itu apa itu? Hah? Iya, bundar seperti bola itu. Seperti bola. Jadi dalam segi segala penjurunya itu bulat gitu maksudnya. Hmm. Karena apa itu kalau, eh, disebut apa itu kalau kalau beli seperti bumi globo kan ya globo jadi seperti globo gitu. Kurah, kurah. Lafadznya di Al-Qur'an kurah takwir. Surat Wasamsi ini mungkin ada faedah Lijal Birisik Karena ada yang baca setiap sore gitu Ya ada itu Imam Ghazali ya nah, Di antara Wasamsi Kemudian e, eh, Walaili Kemudian Wadduha ya Lijal Birisik Malam itu yang ahli itu Imam Ghazali itu Di bidaya itu di daya ada itu ya Cukup. Allah. Aziz. Masih ada itu bangunan-bangunan e, kaum Thamud masih masih ada itu ya. Masih bisa dilihat itu, ada di daerah Yaman itu. Yaman atau Urdun ini? Ya? Urdun. Hah? Urdun. Di Urdun ya? Urdun atau Yaman? Antara Urdun atau Yaman itu? Nabi Oh ya. Ya Oman. Antara Oman dan itu. Nah, tapi bangunannya Allah alam. Nabi Allah Soleh kuburannya memang pindah kan dari situ. Eh, di dimakamkan ada di di, di Yaman sana ya. Nah, nanti untuk bangunannya Allah alam apa di Yamannya atau ada di Omannya. Enggak paham. Cuma yang jelas ada. Itu pernah kita lihat ada di majalah itu subhanallah. Jadi di uh, dikeroboi bener itu batu-batunya itu.